السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم وفاته Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini beberapa hadis di antaranya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi yang biasa kita ringkas, kita singkat dengan nama kitab Sahih Muslim. Kenapa disebut dia sahih? karena semua hadis yang ada di dalamnya itu tidak ada yang dhaif, tidak ada yang hasan, tidak ada yang maudhu', semuanya hadis-hadis sahih. Maka disebut dia dengan sahih Muslim. Urutan kedua sesudah sahih Al-Bukhari. Adapun gurunya bernama Imam Al-Bukhari juga menyusun satu kitab yang disebut dengan sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi duduk berdua dengan Ubay bin Ka'ab. Betapa indahnya kehidupan Ubay bin Ka'ab duduk bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita sebagai setiap orang beriman ingin duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita subuh ini sudah mengucapkan salam kepada dia tiga kali. Tadi waktu solat tahiyatul masjid, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Masuk solat qabliyah subuh kita ulang lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Masuk solat subuh kita ulang lagi. Assalamualaikum ayuhan Nabi Nanti solat sunat isyraq 6.30 Kita ulang lagi Assalamualaikum Tapi kita tak pernah berjumpa dengan dia Jangankan jumpa mimpi pun payah Ubay bin Ka'ab berjumpa Dapat pula duduk berhadap-hadapan Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkecil hatikah kita karena tak bersama dengan dia? Tidak. Karena dia sayang dengan kita Mana bukti dia sayang dengan kita Patah giginya Berdarah pelipisnya Sahabat meminta berdoalah ya Rasulullah Engkau punya doa yang mustajab Inilah yang kau meminta Tak ada masa sekarang Doalah ya Rasulullah Waktu itu terjadi di bukit Uhud Perang Uhud Kata Rasulullah Tidak Doa ini tidak akan aku panjatkan doa ini aku simpan untuk siapa li ummati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah nanti akan ada seribu tahun sesudah ini umat-umatku mereka itu beriman kepada aku padahal mereka tak pernah melihatku mereka tak pernah duduk bersamaku mereka tidak melihat aku mereka akan minum dari haudi telagaku Kalau mereka sudah minum dari itu la yazma'u fiha abadan, mereka tak akan haus untuk selamanya. Kami kah itu wahai Rasulullah? Lah, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku yang akan minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka percaya kepadaku, mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk di dalam itu ya Lalu kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, dia duduk berdua. Ya Abul Munzir, wahai Abu Al-Munzir. Tapi namanya Ubay bin Ka'ab, kenapa dipanggil Abul Munzir? Karena orang Arab itu kehormatan kalau dipanggil bukan namanya, tapi nama anaknya. Maka Nabi tidak mengatakan dia Ya Ubay bin Ka'ab Tapi Nabi mengatakan Ya Abal Munzir Jadi ketika orang baca hadis ini Nama periwayatnya Ubay bin Ka'ab Ustaz ya Kenapa di sini yang dipanggil Nabi Ya Abal Munzir Namanya Ubay bin Ka'ab Tapi yang dipanggil itu kunyah namanya Kunyah itu nama anaknya Kalau nama anaknya Abdullah dipanggil Abu Abdullah Kalau nama anaknya Muhammad dipanggil Abu Muhammad. Lalu kemudian Nabi panggil dia, Ya Abul Munzir, Wahai Abul Munzir, Naam, Ya. Atadri ayatan min kitabillah ma'aka azam. Atadri ayatan min kitabillah ma'aka azam. Apakah kau tahu ada ayat dari kitab Allah Al-Quran itu A'lam yang lebih agung, yang lebih besar Tahukah engkau bahawa di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih hebat dibandingkan ayat yang lain? Apa jawab Ubay bin Ka'ab? Allah wa Rasuluhu A'lam. Aku tak tahu apa-apa. Allah wa Rasuluhu A'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Begitulah tawaduknya sahabat Ubay bin Kaab Padahal dia sahabat senior Yang memiliki ilmu yang banyak Dia tak mencoba-coba untuk menjawab Dia tahu Nabi bertanya bukan karena tak tahu Tapi karena ingin memberitahu Cuma gaya Nabi memberitahu Selalunya bertanya Kenapa Nabi itu sebelum ngasih tahu dia bertanya dulu Ini salah satu metode pendidikan yang dipakai oleh guru-guru zaman sekarang Apa itu? Ketika kita tanya orang muncul keingintahuannya, maka saat dia mencari-cari jawabannya, di situ dia dikasih tahu. Tahukah Anda siapa presiden Yugoslavia? Uh, siapa ya? Siapa Bu? Sebelumnya dia tak ada ingin tahu. Saat dipancing dengan pertanyaan, lalu kemudian muncul rasa ingin tahunya di situ dia diberikan pengetahuan ini salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam Saat Nabi bertanya itu kepada Ubay Maka Ubay bin Kaab mengatakan menjawab dengan tawaduk rendah hati Allah wa rasuluhu a'lam Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu Saya tak tahu sama sekali Untuk yang kedua kali Nabi bertanya Atadri ayatan min kitabillah ma'aka a'azam Tahukah engkau ada satu ayat dari kitab Allah Al-Quran itu A'azam yang lebih agung lebih mulia kemudian untuk yang kedua kali Ubay bin Ka'ab mencoba menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Apakah itu yang kau maksud ya Rasulullah kemudian Rasulullah daraba fi sadri Rasul memukul dadaku menepuk dadaku itu menunjukkan jarak Nabi dengan Ubay dekat sekali sekira-kira sampai tangan memukul dada daraba fi sadri Nabi menepuk dadaku kemudian Nabi berkata apa kata Nabi saat memegang dada Ubay bin Ka'ab liyahnakallahu ilmu abal munzir liyahnikallahul ilmu abal munzir makna liyahnikallahul ilmu ja'akal ilmu min ghairi masyaqqatin wala ta'bin ilmu sudah datang kepadamu tanpa kesulitan, tanpa kepayahan, tanpa ada penghalang. Liyahnikallahu'l ilmu awal munzir. Jadi kalau bapak ibu tengok ada ustaz duduk berdua dengan jamaah, lalu jamaah itu minta doa lalu dipegangnya begini. Ha, apa pula nih Transfer ilmu gaib kah? Bukan. Itu dia belajar Nabi pernah memegang Abul Munzir Ubay bin Ka'ab apa kata dia liyahnikallahul ilmu abal munzir engkau mendapatkan ilmu dengan mudah dari mana Ubay bin Ka'ab tahu itu karena kita ini kalau dekat dengan Allah ada kontaknya maka Allah berikan pengetahuan ilmu yang didapatkan dari Allah melalui perantara malaikat disebut dengan ilham sedangkan yang datang bisikan syaitan disebut dengan was-wasah. Maka ketika tahu Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan Nabi itu, ternyata jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan sampai situ saja, itulah yang kita sebut dengan ayat kursi karena di dalam ayat itu ada lafaz kursi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Hadis riwayat Muslim. Inilah dalil para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sama antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada ayat itu yang memiliki keutamaan innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Dia sama seperti sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad. Datang sahabat melapor ke Nabi Ya Rasulullah Ya saya punya kawan Kawan saya ni aneh Apa anehnya? Dia salat dari isya sampai subuh tak berhenti Tegak rukuk sujud Tegak rukuk sujud Tegak rukuk sujud Ayatnya terus Kul huwallahu ahad Rakaat kedua Kul huwallahu ahad Masuk setelah salam Salamnya tetap dua rakaat Salatul layli masna masna Dua rakaat Dua rakaat salam Habis itu dia tegak lagi Kul wallahu ahad Rakaat kedua Kul wallahu ahad Sampai azan subuh Bagaimana ini ya Rasulullah Ini tak pernah kau ajarkan Tak pernah kau buat Tak pernah kau suruh Apakah haram melakukan perbuatan ini Tanpa diduga Nabi memberikan jawaban yang tak disangka Apa kata Nabi Innaha la ta'dilu sulusal Quran Sesungguhnya yang dibaca itu Kalau dibacanya Sekali maka itu sama seperti sulus sepertiga Al-Quran dibacanya dalam dua rakaat dua per tiga ditambahnya rakaat ketiga sama dengan sehatam Al-Quran ah, inilah dalil yang banyak ditunggu kaum muslimin muslimat yang suka membaca kul Allah lama Ustaz menyampaikan inilah yang dari dulu kita tunggu-tunggu ah, artinya apa tapi sebagian pula menolak Ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata yang menolak Al-Quran itu semuanya kitab Allah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sama. Tak boleh ini kita terima, ini kita tolak. Siapa yang menerima ini, menolak ini berarti dia mengkotak-kotakkan Al-Quran. Afatuhminuna bi ba'dil kitab. Afatuhminuna kitab. wa takfuruna Apakah kau terima ini, kau tolak ini? Dijawab oleh ulama yang mengatakan ini yang dimaksud ayat ini lebih mulia, ayat ini lebih baik, bukan mengkotak-kotakkan Al-Quran. Al-Quran itu semua statusnya sama. Lalu yang dimaksud Nabi Azam lebih besar Ini bisa sepertiga Quran Itu maksudnya apa? sawabu balasan pahalanya. Lo Quran tu sama antara Al-Fatihah dengan An-Naba, antara An-Naba dengan Al duha itu semua sama kalamullah. Al-kalamul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bit tawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Itu definisi Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari nabi ke sahabat dari sahabat ke tabiin ke tabiin tabi' tabiin sampailah ke kita dengan cara mutawatir makna mutawatir itu marawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib diriwayatkan dari sekelompok orang kepada sekelompok orang kepada sekelompok orang yang mustahil mereka itu berdusta al-maktubu fil masahib yang tertulis di mushaf-mushaf al-muta'abbad bitilawatihi dibaca dalam solat setelah al-fatihah itulah dia Al-Quran tidak bisa dikatakan ini lebih hebat ini yang dimaksud ini lebih banyak ini lebih tinggi sawabuhu balasan pahalanya jadi nanti kalau ada orang mengcounter Quran itu sama semua so lebihkan yang ini bukan saya yang melebihkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan berlebih pahalanya kalau dibaca dari yang lain. Maka kita pernah membahas tentang keutamaan surat Al-Muluk. Di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat. Siapa yang membacanya maka akan dipelihara daripada azab kubur Al-Muluk. Oh kalau begitu Al-Muluk lebih mulia daripada Al-Fatihah. Bukan begitu. Maknanya pahalanya. Makna yang terkandung di dalamnya Kenapa orang baca Al-Muluk bisa dijaga dari azab kubur? Memanglah dia dijaga dari azab kubur. Bukan Al-Muluk itu mantra-mantra. Tapi kalau direnungkan maknanya, isinya memang orang akan selamat dari azab kubur. Memangnya isinya apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan mati. Wal ayata Dia yang menciptakan hidup. diciptakannya hidup diciptakannya mati untuk apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji siapa yang paling baik amala direnungkannya dengan baik dipahaminya dengan baik diamalkannya ayat ini selamat dia dari azab kubur itu maknanya bukan diulangnya bolak-balik Allah bukan itu maknanya Quran bukan mantra Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudan begitu juga dengan ayat kursi ini kenapa ayat ini disebut dalam hadis lain sayyidatu ayatil quran induk daripada ayat-ayat Al-Quran karena makna yang terkandung di dalamnya kalau diamalkan diayati direnungkan masuk ke dalam otak masuk ke dalam hati masuk ke dalam tulang sumsum -sum, maka berubah perilaku orang kepada kemurnian tauhid yang terkandung dalam ayat kursi Tadi imam kita membimbing kita zikir. Astaghfirullah, la ilaha illallah dahu la syarikalah, Allahumma anta salam. Subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu kemudian wa ilahukum ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm apa dalil orang setiap selesai sholat membaca ayat kursi ini? Pak Haji, ya. Tadi Pak Haji saya dengar habis sholat baca ayat kursi. Ya. Apa dalil Pak Haji? Kata anak muda yang baru ngaji nanya. Apa dalil Pak Haji? Saya aku tanya-tanya. Belum kau lahir aku udah baca itu. Itu salah satu cara untuk membantah kalau kita tak tahu dalilnya. Jadi mendengar itu orang sudah takut. Padahal kalau maulah Pak Haji itu sikit lembut saja dibacakannya hadisnya. Man qara'a al kursi fi duburis salatil maktubati. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir ujung setelah salam di akhir salatnya. Maka apa kata Nabi? Kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Maka dia dalam perlindungan jaminan Allah Ta'ala. Maka fi zimmatillah zimmah itu perlindungan pengawasan di dalam jaminan Allah keamanan dari Allah sampai kapan ila salatil ukhra sampai ke salat berikutnya kita yang sudah membaca tadi salat subuh dijaga sampai salat zuhur nanti ba'da zuhur dibaca dijaga sampai asar dibaca asar dijaga sampai maghrib. Habis maghrib dibaca, dijaga sampai isya. Dibaca setelah isya, dijaga sampai subuh. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Man qara'a ayat al-kursi fi duburi salatil maktubati kana fi zimmatillah. maka dia dalam naungan perlindungan Allah. Selama ini kita minta lindungan Allah, ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan dari bencana, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari ditabrak, jauhkan ini, jauhkan ini. Itu doa, baik, tak salah. Tapi ada usaha. Apa itu? Habis solat membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin kalau baca sendiri-sendiri lupa. Atau kalaupun tak lupa ingat cepatnya minta ampun. Satu kali hembus nafas selesai. Allahu la ilaha illa Tapi ketika dibimbing oleh imam tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhu sinatun wa la na'um Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Itu dalil orang yang membacanya setiap selesai solat. Adapun dalil orang yang membaca ketika mau tidur malam itu hadis yang panjang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pengakuan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wakkalani saya diberikan tugas untuk menjaga baitul mal hasil perolehan zakat. Yang menjadi petugasnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Selalu suatu hari, suatu malam Abu Hurairah menangkap pencuri menyusup ke dalam baitul mal mencuri korma. Tangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kamu mencuri. Lepaskanlah saya Abu Hurairah. Saya ini bukan penjahat Tapi memang tak ada yang mau dimakan Kata Abu Hurairah Tidak Saya akan bawa kamu menghadap Rasulullah SAW Jangan Karena kalau bawa menghadap Nabi Saya takut nanti dihukum Nabi SAW Saya mencuri bukan mencuri Ini karena tak ada yang bisa dimakan Kata Abu Hurairah Tak ada tawar menawar Kalau begitu ku ajarkan kepada engkau Suatu ayat Kalau kau baca ini maka la yazalullah Allah akan senantiasa menurunkan kepada engkau hafizun hafiz malaikat penjaga di samping malaikat hafazah inna alaikum la hafizin bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman katibin kiraman katibin kiraman mulia katibin mencatat menulis ya'lamuna ma taf'alun mereka mengetahui apa yang kamu lakukan tapi orang yang membaca ini Dia akan senantiasa dikirimkan Allah hafizun Malaikat menjaga, Wala yaqarabuka syaitanun Dan setan tak akan mendekat kepadamu Kasihan Abu Hurairah melihat orang susah ini Dilepaskannya Tiga hari berturut-turut Lalu kemudian dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, tadi malam ada orang begini, begini, begini, begini, tak sampai hati saya menghukum karena dia susah dan ini memang hak dia fakir miskin mendapatkan zakat, maka saya berinisiatif melepaskannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kazubun, dia itu pendusta wahai Abu Hurairah. Semua cakapnya dusta, semuanya bohong, kecuali yang disampaikannya ini. Jadi ternyata si pendusta itu pun pernah juga dia jujur sekali kecuali yang dicakapkannya tadi malam tentang ayat itu memang kalau kau baca persis seperti yang dia katakan tidak akan ada setan yang mengganggu engkau dan engkau akan dijaga oleh hafizun malaikat penjaga betul itu ya Rasulullah ya aku dapat wahyu demikian kau tahu tak siapa itu yang mencuri tadi malam siapa syaitan itulah setan Setan sendiri mengaku dalam dua riwayat. Satu kepada Abu Hurairah, yang satu lagi kepada Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Sara'a jinnian. Dia sara'a yusari'u musara'ah. Bergulat dengan jin. Abdullah bin Umar bergulat dengan jin. Jin itu kalah. Lalu ketika dia kalah, dia terdesak. Ayy Abdullah bin Umar ku ajarkan engkau satu ayat Kalau kau baca ini maka akan ada malaikat penjaga menjagamu Dan kami dari kalangan jin setan tidak akan mengganggu membinasakan engkau Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Inilah dalil yang dijadikan orang ayat ruqyah jadi kalau ditanya betul lah ustaz yang meruqyah itu dibacakannya ke telinga sebelah kanan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma Bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu 'ifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim pernah tak nabi membuat macam ini tak pernah mana hadisnya tak pernah Lalu kenapa orang berani membuat ini? Dalilnya umum. Bagi mereka yang menolak dalil umum, saya tak mau terima dalil umum, harus ada dalil khusus. Mana dalil khusus? Dalil umum dipakai memayungi perbuatan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Eh saya ruqyah di rumah ibu ya? Ya Di bagian mananya ini? Semua rumah nih harus diruqyah. Yalah. Mana pernah Nabi datang ke rumah sahabat meruqyah rumah? Enggak. Lalu kenapa berani mereka buat? Dalilnya dalil umum karena Nabi menceritakan bahawa yang kau katakan itu hai Abu Hurairah dia penipu kalubun amat sangat dusta kecuali dalam kasus ini yang sekali ini dia betul karena memang dia merasakan ketakutan karena ada malaikat yang dikirimkan Allah karena bacaan yang engkau baca itu dua riwayat amat sangat kuat satu dari Abdullah bin Umar satu dari Abu Hurairah radhiyallahu an idza awaita ila firashika kalau engkau mau ke tempat tidurmu mau tidur maka kau bacalah ini jadi sudah ada dua dalil. Yang satu dibaca setiap selesai solat, yang satu lagi dibaca ketika akan mau tidur malam lalu kemudian ada satu riwayat dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah ini dari Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi sahabat Nabi yang kaya di Makkah pindah ke Madinah sampai di Madinah susah miskin tak ada harta kenapa ulang hidup dari nol lalu kemudian sampai di Madinah dia dipersaudarakan Nabi dengan Eh, saat, Lalu kemudian mereka berteman akrab Kemudian dia pula memulai bisnis dagangnya Dan kemudian dia menjadi balik kaya lagi Dialah Abdul Rahman Ibn Auf Dalam Musanab Ibn Abi Shaybah dikatakan Wa kana Abdul Rahman Ibn Auf Abdul Rahman bin Auf Iza dakhala baitahu Kalau dia masuk ke dalam rumahnya Qara'a ayat al-kursi fi zawayahu dibacakannya ayat-ayat dibacakannya ayat kursi di zawaya satu pojok zawiyah pojok zawiyah pojok zawiyah pojok zawiyah pojok pojok pojok zawaya ini membantah orang yang mengatakan kalau tidak dibuat nabi pendek saja definisi bid'ah kalau tidak dibuat nabi bid'ah bid'ah dolalah, dolalah neraka. Ini tak pernah dibuat Nabi. Ini murni inisiatif Abdurrahman bin Auf. Dia kalau masuk rumah dibacakannya di empat sudut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu pindah lagi sudut Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Dibacakan dari sudut Allahu la ilaha illa. Dibacakan dari sudut Allah. Tiba-tiba sekarang ada yang membuat begitu. Ini rumah kamu, ya. Ah, pergi dia ke sudut. Ah, oh, bid'ah nih masuk neraka jahanam. Nabi tak pernah buat. Abdurrahman bin Auf mau buat kalau pakai dari kaedah tadi kalau tidak dibuat Nabi neraka masuk neraka Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf membacakan jadi bapak ibu yang membacakan di sudut rumah rumah orang zaman dulu macam kotak saja sudutnya empat rumah orang sekarang bersudut-sudut makin banyak dibaca ya tak masalah bagus itu Abdurrahman bin Auf dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah ada yang lebih banyak lagi daripada itu membaca ayat kursi? Ya. Siapa namanya? Imam Yahya ibnu Ma'in. Kalau Bapak Ibu pernah dulu kita bahas tentang bagaimana Imam Yahya ibnu Ma'in bersama Imam Ahmad bin Ambal bersama Imam Syafi'i. Tiga orang ulama besar satu angkatan. Ahli hadis Yahya bin Ma'in. Ahli hadis Ahmad bin Ambal. Imam Hambali. Imam Syafi'i. Mereka ini satu angkatan. Pernah sama-sama berangkat haji. Satu kamar Imam Yahya bin Ma'in melihat Imam Syafi'i, melihat Imam Ahmad bin Ambal. Imam Ahmad bin Ambal tegak dari Isya sampai subuh. Dari Isya sampai subuh tegak rukuk sujud. Selesai azan subuh mereka solat ke masjid solat subuh selesai itu Imam Syafi'i bertanya Hai Ahmad bin Ambal hambali ya tadi malam kulihat engkau tegak rukuk sujud tegak rukuk sujud apa yang kau baca itu apa kata Imam Ambali? Aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku tadi malam. Lalu kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in. Ah, inilah dia Imam Yahya bin Ma'in. Satu angkatan dengan Syafi'i dan Ahmad bin Ambal. Ya, ya. ya. Tadi malam aku tengok engkau bolak-balik, bolak-balik. Nampak tak lelap, tak tidur. Apa yang kau pikirkan? Kata Imam Yahya bin Ma'in. Tadi malam aku berhasil menseleksi hadis sahih dengan hadis palsu sebanyak 200 hadis. Hadis. Mereka balik bertanya ke Syafi'i, Syafi'i, kalau engkau bisa melihat kami berarti engkau pun tak tidur tadi malam. Apa yang kau lakukan? Bolak-balik. Kata Syafi'i, aku tadi malam berhasil mengeluarkan hukum halal dan haram sebanyak 200 hukum dari Quran dan Sunnah. Ini Imam Syafi'i ahli hukum. Tiga orang. Andai ada Abdul Somad yang keempat di zaman itu. Ah, oleh sebab itu, nah ini bukan orang sembarangan. Ini mau saya ceritakan Yahya bin Ma'in ini bukan ulama pelaku bid'ah, ahli hadis seangkatan dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ada apa dengan Yahya bin Ma'in dengan ayat kursi Imam Yahya bin Ma'in kalau dia masuk ke rumahnya di waktu malam entah dia pulang sholat isya entah dia pulang dari musafir entah dia pulang dari pengajian kalau dia masuk ke rumahnya dia baca ayat kursi khamsina wa sittin khamsin lima puluh sittin enam puluh kali 60 kali baca ayat kursi waktu malam masuk ke rumah. Ini ustaz meriwayatkan sahih apa tak sahih sumbernya mana? Enggak boleh ngomong tanpa dalil. Dari mana ini ustaz sampai? Buka kitab Siar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kenapa Ustaz selalu pakai Imam Az-Zahabi? Karena Imam Az-Zahabi orang yang paling selektif dalam menerima riwayat. Sampai-sampai kalau Imam Al-Hakim mengatakan hadisun sahih, hadis ini sahih kata Imam Al-Hakim belum tentu dapat diterima sebelum ada persetujuan dari Imam Az-Zahabi. Kalau Az-Zahabi mengatakan dalam kitab At-Talqis, ya, saya setuju. Baru Tashih dari Imam Al-Hakim itu diterima. Maka muncul keedah dalam ilmu hadis. Sahahahul hakim wa zahabi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Zahabi. Orang yang paling kritis. Orang yang paling selektif dalam penerimaan riwayat. Dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nubala. Dalam biografi Imam Yahya Ibn Ma'in. Silakan dibuka di dalam. Imam Yahya bin Ma'in masuk ke dalam rumahnya di waktu malam. Dia membaca ayat kursi sebanyak sitin wa khamsin. Khamsin wa sitin. puluh dan puluh Jadi kalau begitu orang membaca banyak-banyak tak salah. Berapa bapak baca? Saya baca seratus Pak Ustaz. Tak salah. Yang jadi masalah itu siapa yang membaca seratus maka akan dibukakan seratus pintu surga di dalam seratus ada seratus bidadari di dalam seratus ada nah, itu yang tak ada dalilnya selama dia baca untuk fadail amal untuk memberikan motivasi tak salah tapi jangan karena mau mengejar jumlah lalu makharijul hurufnya tak selesai mau mengejar jumlah banyak Allah Allah Allah Allah Allah bukan itu apa sebetulnya isi dari ayat kursi itu? Kenapa sampai setan takut? Mengapa sampai dijaga dari isya sampai subuh? Mengapa sampai dijaga? Mengapa sampai Imam Yahya bin Ma'in? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj ada tujuh isi dari ayat Al-Kursi itu kata dia. Yang pertama isinya Al-Uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua isinya Al-Wahdaniyah, ketauhidan. Yang ketiga isinya adalah tentang al-hayah. Allah yang maha hidup. Yang keempat isinya adalah al-ilmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kelima isinya di dalam al-mulku. Kerajaan raja di raja segala kerajaan milik Allah. Yang keenam isinya al-qudratu, segala kuasa milik Allah. Yang ketujuh isinya al-iradatu, kehendak, segala kehendak milik Allah. Maka orang yang membaca mengamalkan itu setujuh sifat Allah itu merasuk ke dalam ayat itu, merasuk ke dalam pikirannya, maka murnilah tauhidnya, maka baiklah akalnya, berubah perilakunya. Jadi kalau Bapak Ibu tengok ada orang yang suka baca ayat kursi tapi ulah perbuatannya tak berubah, yang salah bukan ayat kursinya, tapi yang salah adalah orang yang membacanya karena tidak berdasarkan ilmu. La ilaha illallah. Memang betul, tapi coba baca pangkal la ilaha illallah. Fa'lam nahu. baca di pangkal. Fa'lam ketahuilah berilmu engkau dengan itu baru dia mendatangkan manfaat fa'lam annahu la ilaha illallah maka disusunlah ilmu tauhid maka itu juga yang terkandung dalam kata Pak Ustadz ayat kursi itu kalau dibaca menurunkan malaikat kemarin ada orang kerasukan setan saya bacakan Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum malah orang yang kerasukan itu ngomong masa setan ngusir setan karena perilaku orang yang membaca itu 11-12 sama setan Bukan masalah bacaannya, bukan masalah pistolnya, bukan masalah senjatanya, tapi masalah man behind the gun. Orang yang berada di samping senjata itu bukan senjatanya, tapi bagaimana dia sama-sama kuda. Kuda dibeli dari Jawa, warnanya hitam, bentuknya sama, satu Kenapa waktu dipakai pemacu kuda yang terlatih dia menjadi juara? Kenapa ketika ditunggangi oleh orang yang tak pernah latihan malah patah tulangnya? Bukan masalah kudanya, tapi masalah orang yang mengendalikannya itu dengan ilmu pengetahuan. Kalau mengendalikan kuda saja tanpa ilmu bisa patah-patah, tak mendatangkan manfaat, maka bukan salah ayatnya, sekedar perbandingan. Lalu kemudian apa yang membuat orang menjadi kuat keyakinan dengan ayat kursi itu? Yang pertama, Allah. Di awalnya itu di awal sekali Allah. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir? "Idza da'autahu birrahman" kalau engkau panggil dia ya Rahman, Fakat wasaftahu birrahmah. Saat itu engkau sedang mensifati dia dengan wahai yang penyayang, wahai yang pengasih. Idza da'awtahu ya qahar, faqad wasaftahu bil qahri. Kalau engkau panggil dia ya qahar, ya qahar, maka saat itu engkau sedang mensifati dia dengan sifat al-qahru, oh yang menguasai tapi ketika engkau katakan ya Allah, fakat wasaftahu bi jami'i sifatihi wa kamalihi wa jalalihi wa jamalihi. Saat engkau katakan ya Allah, maka saat itu engkau sedang mensifati dia dengan semua sifat-sifat keindahan dan keagungannya. Makanya tadi ketika kita selesai baca Al-Fatihah, Amin ya Allah, Amin ya Rahman, Amin ya Rahim. Kenapa disebut ya Allah? Saat itu kita ingin menyebut dengan semua sifat-sifat keagungannya. Itu di awal ayat kursi. Allah. Inilah maksud dengan uluhiyah. Allah. Selesai itu Allahu la ilaha illahu. Kalau disambung huwa kalwakaf hu Allahu la ilaha illahu tiada Tuhan selain dia ini kuat lagi namanya nafi isbat nafi dinafikan setelah dinafikan baru isbat ditetapkan di dalam lokal ada Ustadz Abdul Somad ini tidak ada nafi ini isbat saja di dalam lokal ada Ustadz Abdul Somad tidak menutup kemungkinan ada Kosma tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa tidak menutup kemungkinan ada orang lain karena bunyi kalimatnya di dalam lokal ada Abdul Somad. Tapi ketika dimasukkan kalimat nafi, tidak ada sesuatu dan siapapun di lokal itu kecuali Abdul Somad. Maka dia sendiri saja di ruangan itu, tak ada orang lain. Begitu juga dengan ini. Allah masih ada setan, masih ada iblis, masih ada manusia, ada pokok kayu. Allah, tapi begitu dimasukkan nafi, la ilaha illahu. Makanya afdal zikir yang paling utama. Subhanallah afdal, alhamdulillah afdal, Allahu akbar afdal. Tapi dalam hadis disebut afdaluz zikri la ilaha illallah. Kenapa afdal zikir la ilaha illallah? Karena di dalam la ilaha illallah ada nafi. La ilaha nafi meniadakan, menidakkan. Setelah semuanya hampa kosong tak ada, baru ditetapkan illallah. Itu ada dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Maha hidup. Apakah manusia itu hidup? Ya. Apakah Abdul Somad itu hidup? Ya. Pernahkah kita mati? Tidak. Di alam roh hidup. Di alam rahim hidup. Di alam dunia hidup. Di alam barzah hidup. Di alam akhirat hidup lalu orang mengambil kesimpulan orang jahil orang mulid saya sama dengan Tuhan itu kata saya bawa, saya hidup Tuhan hidup maka saya sama dengan Tuhan saya adalah limpahan Tuhan batil aram kenapa Allah al-hayyu maha hidup sedangkan kita ini hidup karena diberi hidup Abdul Somad hidup ya kalau Allah mau Innama amruhu iza arada syai'an cukup ditunjuknya sekali tunjuk. Hai Abdul Somad, matilah engkau. Hancur binasa, tak bersisa sama sekali. Maka saat itu sadarlah orang yang membaca ini bahwa aku hidup karena Allah beri aku hidup. Makanya di antara Al Asmaul Husna itu Al Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al Muhyi yang menghidupkan, Al Mumit yang mematikan, Al Hayyu Maha Hidup. Al-Mumit Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum itu yang ditulis di dinding masjid kita ini di masjid-masjid kita untuk mengingatkan orang kau hidup tapi kau tidak maha hidup engkau diberi hidup hidupmu dari dia tapi kenapa kau sombong hidupmu dari dia tapi kenapa kau tak ikut aturan dia hidupmu dari dia tapi kenapa seolah-olah kau hidup tanpa dihidupkan oleh dia maka orang yang membaca ayat kursi itu sadar diri dia dia katakan Allahu la ilaha illahu al hayyu al qayyum dia tidak sekedar hidup tapi dia qayyum mengatur ada orang sekarang berpendapat berpahaman entah dari mana pemahaman ini datang wallahu alam Allah itu na'udzubillah disamakannya dengan pabrik gelas Setelah pabrik gelas mencetak gelas Dia pun tak tahu di mana gelas ni sekarang berada Cetaknya banyak-banyak Ada yang lari ke Masjid Agung An-Nur Alhamdulillah diminum oleh para ustaz Semua ustaz minum dari gelas ini ha, Kalau ada cap bibirnya nampak Bekas Dr. Mustafa Umar Untuk Na'udzubillah gelas itu masuk ke tempat Kafe diminum oleh orang-orang penghuni neraka jahanam khalidina fiha abada. Perempuan jahat, laki-laki jahat. Tuhan tak hmm, tahu tentang masalah penciptaannya. Nauzubillah. Maka dibantah aliran ini dengan ayat kursi. Allah la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Dia tidak sekedar mencipta, tapi dia ikut mengatur makhluknya itu. Oh, Alam ini diatur Allah Ta'ala Pak Ustaz. Ya, mana dalilnya? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia mengatur alam ini. Dia mengatur pagi, petang, siang, malam. Apa kerja Tuhan itu? Seorang mulhid ateis sedang berorasi di atas pentas. Di zaman abad kedua itu, masuk pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani karena ada raja yang hobi menerjemahkan buku-buku Yunani maka pemikiran-pemikiran liar liberal itu sudah mulai ada dia berorasi di atas pentas waktu dia sedang berorasi di atas pentas datang Imam Nu'man bin Sabit, namanya Nu'man bin Sabit. tapi bapak ibu lebih kenal nama masyhur populernya Imam Hanafi Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Tinggalnya di Kufah, Irak. Waktu itu Irak, puncak peradaban Islam di Irak, Kufah. Imam Nu'man bin Thabit di bawah. Dia sedang berorasi di atas. Dia nampaknya Imam Nu'man bin Thabit ditanyanya. Nu'man, ya, kau percaya sama Tuhan? Percaya. Apa kerja Tuhan itu? Aku mau tahu. Kalau orang ada kerjanya, ada perbuatannya, ada amalnya. Kalau memang betul Tuhanmu itu ada, apa kerja Tuhanmu itu? Kata Nu'man bin Sabit, boleh kau turun ke bawah, aku naik ke atas. Kenapa? Tapi kalau mau jawab, aku akan jawab. Oke, okay. dia turun ke bawah, Nu'man bin Sabit naik ke atas. Inilah kerja Tuhan. Apa kerjanya? Orang baik dinaikkannya ke atas, orang jahat turun ke bawah. Terdiam semuanya. Jadi melawan orang yang pakai akal nih tak bisa pakai ayat, pakai hadis. Padahal itu diambil Imam Nu'man bin Sabit dari ayat dari ayat. Cuman cara menyampaikan ayat itu beda. Apa ayat yang diambilnya? Bapak Ibu hafal semua. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau mengangkat siapa yang kau kehendaki Kau pula menghinakan siapa yang kau kehendaki Biadikal khair Dalam genggaman kuasamu ada kebaikan Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allah tidak hanya sekedar mencipta Tapi dia juga ikut mengatur hamba itu Al-Hayyu Al-Qayyum Capeklah dia mengatur itu Pak Ustaz Kalau dia ngatur siang malamnya ngantuk Kalau dia ngatur malam siangnya ngantuk Yang paling parah tak pernah mengatur tapi ngantuk maka dibantah Allah dengan ayat kursi la ta'khudhuhu sinatun wala naum la ta'khudhuhu sinatun dia tak mengantuk wala naum dan dia tidak tidur maka kalau anak-anak kita diajarkan takut sama guru karena ada CCTV kamu jangan macam-macam nyontek ya itu ada CCTV yang ngawasi CCTV siapa orang dia awasi dua jam habis itu dia ngantuk yang mengawasi kamu siapa? Papa, mama, ngantuk. Maka sampaikan ke dia, nak, kau diawasi oleh siapa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi kalau ibu-ibu zaman dulu menasihati anaknya, nak kalau mau tidur cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Subuh ini kita kaji hadis kalau kau mau tidur idza awi ila firashika ila awaita ila firashika kalau engkau mau ke tempat tidurmu kau bacalah ini. Kenapa? Saat itu dia meyakinkan dalam hatinya bahwa saya ini diberi hidup oleh Allah, bahwa saya ini diatur oleh Allah, bahwa saya ini diatur oleh Dia. La ta'khudhuhu sinatun wa la Apa milik kekuasaan Allah? Yang dikuasai Allah itu apa? Ayat kursi juga menjawab Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Ma fis samawat Apa yang ada di langit Wa ma fil ard Apa yang ada dalam bumi Lahu punya dia Jadi kalau ada orang sekarang Angku sombong Punya saya Punya saya Punya saya Punya saya Yang sudah diserahkannya ke Allah pun Dia ngaku punya dia Ini yang paling parah kalau punya dia, dia ngaku punya dia. Ini mobil saya, ini namanya. Ini rumah saya, ini namanya. Ini kebun saya, ini namanya. Itu masih masuk akal. Walaupun ini sombong, masih masuk akal. Ini tidak. Yang sudah dia serahkan ke Allah pun tetap dia sebut punya dia. Itu masjid siapa? Masjid saya. Padahal udah wakaf dia untuk Allah. Kalau tak karena saya, tak tegak masjid itu dulu. Kalau tak karena tanda tangan saya, tak jadi dulu semen-semennya itu semua. Maka orang yang sombong ini kalau dia baca ayat kursi, dia malu. Kenapa? Lagu ma fis samawati wa ma fil ard. Tetangga kami itu Pak Ustaz hafal ayat kursi. Setiap hari dia baca. Tapi dia sombong, berarti tak masuk ke dalam hatinya. <coughs> Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi Siapa yang bisa memberikan <coughs> yashfa' pertolongan illa biizni kecuali dengan izin Allah malaikat bisa ngasih syafaat ya Allah suruh malaikat cari di dalam surga cari dalam neraka siapa yang imannya sebesar duit dinar keluarkan dia dari surga hadis sahih tentang malaikat bisa ngasih syafaat Nabi Muhammad SAW ngasih syafaat ya tak diragukan Al-Quran ngasih syafaat Hadis sahih Iqra'ul Quran Baca Quran Fa'idnahu ya'ti yawma qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat Syafi'an memberikan syafaat Tapi mesti dipahami Bukan Quran itu independen Kalau begitu ada dua Ada Allah, ada Quran Ada Allah, ada Muhammad Ada Allah, ada malaikat Bukan itu maknanya Semua mereka ini mendapatkan syafaat Atas izin Allah itu beda kita dengan mereka. Mereka mengatakan Yesus Kristus independen sendiri, berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain. Dia itulah Tuhan. Dalam Islam enggak. Nabi Muhammad memberikan syafaat karena Allah memberi. Man dzallazi yashfa'u indahu illa izni. Kawan saya, Ustadz, cuman dia suka ngobrol cerita. Suatu hari kata dia, saya satu mobil sama uh, orang yang menyembah Nabi Isa kata dia terus saya tanya Pak Allah Bapa anak Allah Rohul Kudus ini yang tiga ini apakah punya kekuasaan masing-masing atau satu saja yang berkuasa oh tiga-tiganya berkuasa Allah berkuasa, anak Allah berkuasa, Rohul Kudus berkuasa. Kalau bapak berdoa mintanya kemana? Ke Allah bapak atau ke Yesus? Saya mintanya ke Yesus. Kenapa tidak ke Allah bapak? Mulai dia lama terdiam, tak dapatnya dalil. Susunannya ke atas atau ke samping? Kalau ke atas, Allah Bapa di atas, anak Allah, Rohul Kudus. Atau ke samping? Ke atas atau ke samping, Pak? Tak juga bisa dia jawab tuh dia. Ini bukan saya, kawan saya ini bercerita. Artinya apa? Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu independen sendiri dalam dirinya. Sedangkan kita tidak. Yang berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Nanti kalau Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, mintalah doa ke dia. Orang bertanya ke saya, Pak Ustaz, kita minta doa sama Allah atau sama Uwais? Ini orang tak paham. Minta doanya kepada Allah. Lalu kenapa minta dari mulut Uwais? Allah berikan keutamaan kepada Uwais Al-Qarni. Doanya makbul. Kenapa? Karena dia anak yang berbakti kepada ibunya. Maka dikabulkan Allah doanya. Bukan meminta kepada dia. Memintanya kepada Allah. Melalui lisan mulut dia. Makanya kita yang tawaduk ni minta doa orang lain. Pak Haji, doakan saya nanti ya. Ya insya Allah saya doakan kamu Tapi kalau Pak Haji itu rendah hati Doakan juga saya Kita saling mendoakan Apa maknanya? Allah memberikan kuasa kepada hamba yang dia pilih Tapi bukan hamba itu mutlak berkuasa terhadap dirinya Ini dipahami dengan baik dari ayat kursi Man thalladhi yashfa'u indahu illa Ya'lamu ma baina aidihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Ini yang disebutkan Imam Nawawi ilmu Allah. Apa yang diketahui Allah? Ya'lamu ma baina aydihim di depan wa ma khalfahum di belakang semua alam semesta dalam pengetahuan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin tidak ada daun yang jatuh dari pokoknya melainkan ada dalam ilmu Allah. Wala ratbin wala yabisin tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering melainkan dalam pengetahuan Allah. Tidak ada tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang gelap di tengah malam yang kelam di tengah samudra yang terhampar melainkan ada dalam pengetahuan Allah kalau tauhid akidah dalam ayat kursi ini masuk ke dalam kepala anak-anak kita dia tidak akan curang timbangan kalau nanti dia jadi pedagang dia tidak akan mainkan liter bensin kalau dia menjadi eh, importir eksportir dia tidak akan curang dalam kehidupannya kenapa ayat kursi sudah merasuk ke dalam kepalanya Sulitkah bagi Allah mengatur alam semesta dengan berbagai macam isinya? Maka ayat itu ditutup wala yauduhu hifzuhuma wala yauduhu tak ada yang sulit tak ada yang berat bagi Allah hifzuhuma huma dua menjaga langit dan bumi ini wala yauduhu wala yauduhu tak sulit bagi Allah hifzuhuma ditutup dengan dua sifat dengan asmaul husna وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض kursi singgasana kekuasaan itu yang dimaksud Imam An-Nawawi dengan al-mulku coba tengok bagaimana Imam Nawawi memaknai kursi sama dengan al-mulku jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh takwil Imam Nawawi mentakwil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mentakwil. Wah, itu metode mutakhirin. Adapun salafus saleh tidak mentakwil. Ibn Abbas mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Imam Malik bin Anas mentakwil. Para ulama salafus saleh mentakwil. Maka takwil adalah metode salafus saleh, bukan metode mutakhirin saja. Wasi'a kursiyyus samawati wal ar, Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Sulitkah bagi Allah menjaga itu? Wala ya'uduhu hifzuhuma ditutup dengan dua Asmaul Husna. Wa huwal aliyul Azim. Ali dia maha tinggi kuasanya. Azim dia maha besar kuasanya, bukan fisiknya. Karena bentuk kalau dibayangkan dia tinggi, dia besar, dibantah dengan dua ayat.